Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili yaitu mengenai sifat musyabbahah atau sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Beliau mengatakan, As-sifatu tushabbihus malfa'ili fi umurin. Sifat itu dapat menyerupai isim fa'il dalam beberapa perkara. Wa muha dan perkara-perkara yang paling penting itu adalah al-awwalu yang pertama at-dalalatu 'alal ma'na wa sahibihi bahwa sifat itu menunjukkan kepada makna makna yang dikandung oleh sifat tersebut wa sahibihi dan juga menunjukkan kepada pemilik dari makna sifat tersebut Nah, dalam hal ini sama dengan isim fa'il, bahwa sifat tersebut itu mengandung akan makna sifat dan juga menunjukkan akan pemilik sifat tersebut. Kama fil amfilati, sebagaimana telah ditunjukkan pada contoh-contoh. Athani, yang kedua, annaha amilatin nasba. Ya, bahwa sifat dan juga isim fa'il, itu sama-sama beramal nasab. Ya, sama-sama beramal nasab. Artinya dapat menasobkan maf'ul bih, misalnya seperti itu. Kama di sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Wakanal aslu annaha la tansibu. Padahal asalnya yang namanya sifat, itu dia tidak menasobkan, jadi perhatikan bahwa sifat musyabbahah itu asalnya tidak menasobkan, ya tidak menasobkan maf'ul bih. Mengapa? Li'annaha ma'khudhatun minal fi'lil lazimi. Karena sifat musyabbahah itu diambil atau diturunkan dari fi'il lazim. Dan fi'il lazim itu kan fi'il yang intransitif, artinya sebetulnya tidak memerlukan maf'ul bih. Asalisu kemudian keserupaan yang ketiga itu adalah annaha tuthanna wa tujma'u wa tudzakkaru wa tu'annatsu. Bahwa sifat musyabbahah itu dapat dimusannakan, ya dibuat menjadi bermakna dua. Wa tujma'u dan juga dapat dijamakkan membawa makna tiga atau lebih. Watu zakaru dan juga dapat membawa makna muzakkar. Watu annathu dan juga membawa makna muannath. Mithlu contohnya jamilun. Ya jamilun adalah sifah musyabbahah yang bermakna indah. Itu muzakkar. Kemudian wajamilatun. Ya jamilatun itu dimusannakan wa jamilani. Ya jamilani itu di uh, muthannakan, ya tadi di muannatskan. Ya, yang jamilatun itu di muannatskan. Kemudian jamilani di muthannakan. Ya, di muthannakan. Muthanna tapi muzakkar. Kemudian wa jamilatani. Ya, jamilatani itu muthanna dan juga mu'annaf. Ya, musanna dan juga mu'annaf. Kemudian wajamiluna. Ya, wajamiluna. Itu jamak dan muzakkar. Ya, jamak muzakkar. Kemudian wajamilatun, Ya, jamilatun itu mu musan, eh, dan jamak. Ya, muannas dan jamak. Wahia tusyabbihu ismal fa'ilil muta'ati liwahidin. Dan sifat musyabbahah itu menyerupai isim fa'il bagi fi'il yang muta'ati, ya fi'il yang muta'atinya kepada satu maf'ul. Ya, jadi sifat musyabbahah itu menyerupai isim fa'il yang dia itu berasal dari fi'il muta'ati kepada satu maf'ul li'annaha la tansibu illasman wahidan. Karena sifat musyabbahah itu hanya dapat menasabkan satu isim saja. atau tidak menasabkan kecuali satu isim saja. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan alamatus sifatil musyabbahati yaitu tanda yang dimiliki oleh sifah musyabbahah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-467. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan sifatun istuhsina jarru fa'ili ma'nan bihal mushbihatus mal fa'ili. Yaitu sifat yang dia itu ustuhsin, yang baik atau layak atau memungkinkan untuk memajerurkan fa'ilnya secara makna. Ya, jadi jika ada sifat yang dia itu memungkinkan untuk memajerurkan fa'ilnya secara makna ya ya jarru fa'ilin fa, jar, jarru fa'ili ma'nan biha ya dia itu memungkinkan untuk memajrurkan fa'ilnya secara makna maka al mushbihatu isma fa ismal fa'ili al mushbihatu ismal fa'ili maka sifat tersebut itu adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan Hadzal babur rabi'u mimma ya'malu 'amalal fi'li. Ini adalah bab yang keempat dari kata-kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il. Wa huwa sifatul wa huwa sifatul musyabbahatu jadi yang keempat itu adalah sifah musyabbah. Itu merupakan isim ya, atau kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il. Ba'da an kalamu alal masdari wa ma'ahu ismul masdari. Ya, setelah sebelumnya telah berlalu apa saja isim ya, isim-isim yang dapat beramal seperti amalan fi'il yang telah berlalu penjelasannya. Yang pertama itu adalah masdar. Wa ma'ahu ismul masdari. Dan bersama masdar dijelaskan juga mengenai isim masdar. Wasmil fa'ili wa ma'ahu siyagul mubalagoti. Kemudian kelompok yang kedua yang dapat beramal seperti amalan fi'il yang sudah dijelaskan adalah isim fa'il. Dan bersama isim fa'il dijelaskan juga mengenai siroh mubalaghah. Kemudian wasmil maf'uli. Ya, an kalamu ala ismil maf'uli. Kemudian yang ketiga itu adalah yang dapat beramal seperti amalan fi'il adalah isim maf'ul. Ya, kemudian kita masuk yang keempat yaitu sifah musyabbahah. Kemudian beliau melanjutkan ta'rif ta'rifus sifatil musyabbahati yaitu pengertian atau definisi dari sifah musyabbahah. Wasifatul musyabbahatu dan yang dinamakan dengan sifah musyabbahah hiyal masughatu min masdaril fi'lil tsulatsiyil lazimi. Ya. Jadi hiya al-masughatu min masdaril fi'li tsulasiyyi al-lazimi. Yaitu suatu kata yang diturunkan atau dibentuk ya di derivasi dari masdarnya fi'il tsulasi yang lazim. Lidalalati ala ma'nan qa'imin fil mausufi ala wajhi thubuti. Di mana kata yang diturunkan dari masdar fi'il tsulatsi yang lazim tersebut itu menunjukkan akan makna yang melekat pada mausuf, yang melekat pada zat yang disifati. Kemudian ala wajhi thubuti yang itu secara terus-menerus ya. Artinya sifat tersebut menetap pada mausufnya secara terus-menerus. Kemudian kita lanjutkan. Nahwu contohnya as fatinun. Anak muda tersebut cerdas. Fatinun sifatun musyabbahatun. Maka lafat fatinun itu adalah sifat musyabbahah. Ma'khudhatun min masdaril fi'li thulathiyil lazimi. Kemudian lafat fatinun itu diambil dari masdarnya fi'il thulathi yang lazim. Yaitu fi'ilnya apa? Fatina. Littalalati ala ma'nan. Dan fatinun tersebut itu menunjukkan akan makna sifat. Apa itu? Wahuwal fatonatu. Yaitu al-fatonah, kecerdasan. imin fil mausufi. Yang sifat tersebut itu melekat kepada mausufnya. Ya, mausuf yang disifati. Apa mausufnya? Wahuwa sobiyu. Yaitu as-sobiyu, anak muda tersebut ala wajahith thubuti wattawami fisa iril awqati. Yang melekatnya itu secara terus-menerus. Ya, dia menetap dan juga secara terus-menerus. Athubut, dia itu yang menetap, kemudian ad-dawam, dia secara terus-menerus. Fisa iril awqati, pada seluruh waktu. Artinya pada seluruh waktu anak muda tersebut itu cerdas. Latajaddudi wal hudufi fi waqtin duna akhar. Ya, melekatnya sifat tersebut itu tidak bersifat tajaddud. Ya, dia itu berulang atau ada pembaruan. Dan juga al hudud ya, sesuatu yang terjadi kemudian tidak terjadi. Bukan seperti itu fi waktin ya terjadi pada satu waktu tuna akhara tetapi tidak pada waktu yang lain. Ya, jadi itu sifah musyabbah itu melekat dan ada terus-menerus, bukan sesuatu yang terjadi kadang-kadang kemudian menghilang pada waktu yang lain. Wahada bikhila fismil fa'ili. Maka ini berbeda dengan isim fa'il. Nahwu contohnya Khalidun qaimun. Contohnya Khalid sedang berdiri. Atau Khalid adalah orang yang sedang berdiri. Fahuwa wasfun talun ala sifatin aridotin. Maka lafat qaimun di sini itu adalah wasf, sifat yang menunjukkan akan sifat yang aridoh, sementara, ya, yang terjadi li'anna hadzal qa'ima qad yajlisu karena orang yang sedang berdiri tersebut si Khalid itu kadang duduk ya tidak mungkin dia terus berdiri kadang dia duduk fahadzal wasfu la yufidu thubuta maka wasf ini yaitu qaimun itu tidak membawa makna ats ya, makna yang menetap wa innama yufidut tajadduda wal khudutha. Ya, dan sesungguhnya lafat qaimun tersebut hanya membawa makna tajaddud, yang berulang, diperbaharui. Wal khudutha dan juga terjadi, kadang terjadi, kadang tidak. Wahada sya'nus mil fa'ili. Dan ini adalah keadaan dari isim fa'il. Maka isim fa'il itu maknanya tajadud dan khudus. Ya, dia itu terjadi dan berulang, tapi tidak menetap pada mausufnya. Sedangkan sifah musyabbahah itu dia menetap dan terus ada pada mausufnya. Wa qad dzakaral musannifu rahimahullahu anna alamata sifatil musyabbahati istihsanu idhafatiha ila fa'iliha fil ma'na. Ya dan sungguh musannif yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tanda dari sifah musyabbahah itu apa? Istihsanu idhafatiha ila fa'iliha fil ma'na. Bahwa tanda dari sifah musyabbahah itu ya layak layaknya atau baiknya atau pantasnya diidofahkannya sifat tersebut kepada fa'ilnya secara makna. Artinya apa? Sifatnya menjadi mudhaf, kemudian fa'ilnya itu menjadi mudhaf ilaihi secara makna. Ya, kemudian um, Ya mungkin bisa istihsanu ujarrihi wajarrihi bil idofati Dan juga memungkinkan memajarurkan fa'ilnya dengan idhafah. Atau wajarruhu bil idofati juga bisa. Dan si sifat tersebut itu memajarurkannya itu dengan idhafah. Nahwu contohnya al-husnul khuluqi mahbubun al husnul khuluqi mahbubun. Uh, akhlak yang baik itu adalah sifat yang dicintai. Nah, maka asalnya apa? Kita lihat al-khuluqi di sini itu menjadi mudhaf ilaih bagi al-husnu. Dan asal dari jumlah ini al-husnu khuluquhu mahbubun. Ya, orang yang baik akhlaknya itu dicintai. Birof'i khulukuhu alal fa'iliyati. Dengan merofakkan khulukuhu, dan khuluku itu menjadi fa'il dari al-husnu. Kita lihat catatan kaki. Yaqulun nuhatu, ya, berkata para ulama nahwu, Ya, ini merupakan catatan yang penting. Inna sifata la tudafu li fa'iliha illa ba'da tahwilil isnadi anhu ila domiri mausufiha. Bahwa sifat itu tidak bisa diidofahkan kepada fa'ilnya. Melainkan setelah memindahkan Eh, penyandaran ya penyandaran tersebut kepada domir mausufnya. Ya. Jadi eh, penyandaran tersebut itu harus dipindahkan kepada domir mausufnya. Kalau tidak sifat itu tidak bisa diidofahkan kepada fa'ilnya. Mengapa? Idh laulam yatahawalil isnadu Ya, id laulam yatahawwalil isnadu lazima idofatu syai'i ila nafsihi. Karena jika penyandaran itu tidak dipindahkan, ya tidak dipindahkan kepada domir mausufnya, maka konsekuensinya nanti sama saja itu mengidofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ya, jadi tidak mungkin kita mengidofahkan sesuatu secara makna kepada dirinya sendiri itu tidak mungkin. Ya, kemudian beliau melanjutkan, mengapa li'anna sifata hiya marfu'uha fil makna? Karena sifat itu secara makna itu merupakan marfu'nya. Ya, merupakan marfu' dari si sifat tersebut. Contohnya tadi al-husnu khuluquhu. Nah, di situ kan uh, sifatnya itu merupakan marfuknya secara makna. Wa mimma yadullu ala dhalika dan yang menunjukkan akal, akan hal ini annahum yakuluna. bahwasanya dahulu orang Arab itu berkata Hindun atau Hindu ya Hindun atau Hindu itu adalah hasanatul wajahi. Hindun itu adalah seseorang yang ya cantik wajahnya, baik wajahnya. Fayu'annithu nasifata. Maka orang-orang Arab itu memuannathkan sifatnya, yaitu hasanatu. Mimma yadullu ala annaha musnadatun liddomiril mustatiri. Ini menunjukkan bahwa itu disandarkan kepada domir mustatir. Wahuwal fa'ilu, yang menjadi fa'ilnya. Walau kanat musnadatan ila ma ba'daha, ya katakanlah itu dianggap disandarkan kepada setelahnya, yaitu al wajihi lazimat tadhkiru. Ya, maka konsekuensinya hasanatun itu harusnya dimudzakarkan. Ya, tetapi kita lihat di sini, Hasanatun di sini mu'annaf. Menunjukkan itu disandarkan kepada sesuatu yang uh, mu'annaf, yaitu domir mustatirnya. Ya. Kemudian kama tuzakkaru maafailiha al-marfu'i. Ya, sebagaimana itu dimudzakarkan kepada fa'ilnya yang marfu, yaitu al wajahi Tetapi di sini ternyata disandarkannya kepada domir mustatir, yaitu fa'ilnya. Yaitu domir kepada mausufnya. Ya, kita kembali ke atas. Kemudian ammasmul fa'ili fa'idofatuhu ila marfu'ihi mamnu'atun. Adapun isim fa'il maka mengidofahkan isim fa'il kepada marfu'nya ya atau kepada fa'ilnya itu terlarang, tidak boleh dilakukan. Nahwu contohnya Khalidun doribul abi amron. Khalidun doribul abi amron. Ya. Apa maksud dari kata-kata ini? Turidu yang engkau inginkan Doribun abuhu amron. Berarti apa? Khalid, ayahnya Khalid itu memukul Amr. Ya, ayahnya Khalid itu memukul Amr. Berarti doribul abi, itu al-abi menjadi fa'il bagi doribu. Fala tasihul idofatu. Maka tidak boleh, ya tidak sah pengidofahan yang seperti itu. Mengapa Li alla yuhamal idofatu ilal maf'uli? Supaya tidak disalahpahami bahwa isim fa'il tersebut itu diidofahkan kepada maf'ulnya. Karena apa? Kalau kholidun doribul api, itu asalnya wa annal asla, asal maknanya, kholidun doribun abahu. Kholid itu memukul ayahnya. Padahal yang dimaksudkan ayahnya yang memukul orang lain, yaitu Amr. Fayaqtadi annal aba madrubun. Maka konsekuensinya kalau kita mengatakan Khalidun doribul abi, itu konsekuensinya ayahnya menjadi orang yang dipukul. Ma'annahu doribun. Padahal sebetulnya ayahnya itu yang memukul maka fatu qaul idhofatu fi labsin maka pada saat itu susunan idhofah tersebut itu menjadi rancu yang menjadi samar maknanya al abi itu yang dipukul atau yang memukul ya maka di sini uh, tidak boleh uh, fa'ilnya itu diidhofahkan kepada isim fa'il kemudian beliau melanjutkan lakin Inka nasmul fa'ili ma'khudhan minal fi'lil lazimi. Akan tetapi jika isim fa'il itu diambil dari fi'il yang lazim. Artinya apa? Dia asalnya tidak memerlukan maf'ul bih. Wadalla ala thubuti dawami. Dan juga fi'il lazim tersebut menunjukkan makna yang thubut, yang menetap dan juga ad-dawam, terus-menerus. Sahat idofatuhu ila marfu'ihi. Maka pada saat itu sah ya atau memungkinkan mengidofahkan isim fa'il kepada marfu'nya. Mengapa? Li'annahu hina sifatun musyabbahatun. Karena pada saat itu isim fa'il tersebut menjadi sifah musyabbahah karena memiliki makna yang menetap dan terus-menerus. Nahwu contohnya, Tohirul kolbi mustariyahun. Orang yang hatinya suci itu tenang hidupnya, ya dapat beristirahat. Maka tohiru di sini itu adalah uh, isim fa'il bentuknya, tapi dari fi'il yang lazim yaitu toharo atau tohuro sama bisa toharo yathuru atau tohuro yathuru. Nah kemudian dia membawa makna subut, menetap dan juga dawam terus-menerus. Maka boleh pada saat itu dia merofakkan fa'ilnya, yaitu uh, eh, al-kolbi. Ya, al-kolbi. Kemudian beliau melanjutkan fa in kana ma'khudan minal muta'addi liwahidin adapun jika isim fa'il itu diambil dari fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul sahhat idhofatuhu ila marfu'ihi yang memungkinkan atau sah untuk diidhofahkan kepada marfu'nya in wujida qarinatun. ya jika di situ terdapat indikator atau petunjuk. Tamna'u minal labsi, yang petunjuk atau indikator tersebut yang mencegah dari kesamaran atau kerancuan. Ai maksudnya iltibasul idofati lil fa'ili bil idofati ilal maf'uli yaitu kerancuan mengidofahkan kepada fa'il dari idofah kepada maf'ul. Contoh yang tadi ya kalau Khalidun Doribul Abi itu Al Abi tadi itu yang dipukul atau yang memukul itu kan rancu samar itu maksudnya iltibas di situ Nah nahwu contohnya Muhammadun rahimul abna'i Muhammadun rahimul abna'i Ya, di sini kalau tidak ada konteks juga rancu sebetulnya, ya. Kalau tidak ada konteksnya. Artinya bisa saja Muhammad adalah orang yang menyayangi anak-anak. Ya, orang yang menyayangi anak-anak memungkinkan. Tetapi di sini ada konteksnya. Karena ada konteksnya, maka berarti Muhammad itu eh, anak-anaknya itu menyayangi manusia. Jadi al-abna'i menjadi fa'ilnya. Nah, konteksnya akan dijelaskan. Fatudifu ismal fa'ili ila fa'ilihi. Maka engkau menyandarkan isim fa'il, ya rahimu, kepada fa'ilnya, yaitu al-abna'i. Turidu, maka yang engkau, ke, engkau maksudkan adalah anna abna'ahu rahimunan nasa. Bahwa anak-anak dari Muhammad itu menyayangi manusia taquluhu fi maqami madahihim. Yang engkau mengatakannya, konteksnya engkau memuji mereka, memuji anak-anak Muhammad. Wathana'i alaihim bihadihi sifati. Dan juga menyanjung anak-anak Muhammad dengan sifat tersebut. Warraddi ala man yadda'i ittisafahum bididdiha dan juga engkau mengatakan hal tersebut untuk membantah orang yang menuduh, yang menuduh anak-anak Muhammad bahwa mereka memiliki sifat yang sebaliknya. Ya, misalnya ada orang-orang yang mengatakan, anak-anak Muhammad itu orangnya uh, tidak sopan, ya orang-orangnya dia tidak penyayang, misalnya seperti itu. Maka engkau membantahnya mengatakan, Muhammadun rahimul abna'i. Ya, tidak. Anak-anak Muhammad itu orang-orangnya menyayangi manusia. Ya, kira-kira seperti itu. hadha makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau. Sifatu, tuh si jarru fa'ili ma'nan biha ila akhirihi. Ai maksudnya, inna sifatal lati yustahsanu an yujarrabiha fa'iluha fil ma'na bahwa sifat yang dia itu layak atau baik atau memungkinkan si sifat tersebut itu mem memajarurkan atau fa'il itu dimajarurkan oleh sifat tersebut secara makna hiya as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Maka kata atau sifat tersebut dinamakan dengan sifat yang musyabbahah yang diserupakan dengan isim fa'il. Wahiyya tajurruhu bi'atibariha mudhafan. Dan sifat tersebut memajrurkan fa'ilnya karena sifat tersebut itu dianggap atau di ya di anggap sebagai mudofnya. Atau dia menjadi mudofnya. Mudof bagi fa'il tersebut. Wa fa'iluha al-ma'nawiyu huwal mudofu ilaihi. Dan fa'il dari sifat tersebut secara maknawi, dia yang menjadi mudof ilaihinya, menjadi dibaca majerur. Kita lihat catatan kaki. Innama ustuhsina jarru fa'iliha li ajalit takhfifi. Ya sesungguhnya menjadi baik ya atau menjadi layak sifat itu memajarurkan fa'ilnya itu tujuannya untuk takhfif, meringankan bacaan saja. Ya, karena lebih mudah dibaca eh, dibaca idofah dibandingkan tidak lebih mudah dibaca idhofah. Karena contohnya Khalidun Dorib, dorib, doribul abi amron itu lebih mudah daripada Khalidun doribun abuhu amron. Ya contoh yang tadi. Jadi tujuannya untuk meringankan bacaan. Au li ghorodin balaghiyin. Tetapi bisa juga dibaca seperti itu ada tujuan balaghahnya di situ. Ya, ada tujuannya untuk menunjukkan gaya bahasa yang memiliki makna tertentu. Contohnya apa? Kal mubalaghati. Ya, contohnya untuk mubalaghah, menunjukkan makna sangat. Indama yusnadul husnu mathalan. Contohnya disandarkan sifat al-husnu, ya sifat baik ya sebagai contoh ila domirin aidin alal mausufi kepada domir yang kembalinya kepada mausuf. Badalan min isnadihi ila juz'in minhu. Ya, untuk menggantikan penyandarannya kepada sebagian dari mausufnya. Kal wajahi misalnya. Ya, contohnya kalau kepada wajah itu kan hanya sebagian. Tetapi kalau kepada keseluruhan dari mausuf, kepada orangnya secara keseluruhan, itu kan menjadi mubalaghah. yang menunjukkan memang Eh, kebaikan itu kebaik padahal yang baik wajahnya tetapi dibahasakan dengan dia baik secara keseluruhannya wal haqqu tetapi yang betul menurut beliau annal illata yang menjadi illah yang menjadi sebab diperbolehkannya sifah itu diidofahkan kepada fa'ilnya itu adalah hias ti'malul arabi ya karena itu penggunaan orang Arab orang Arab terdahulu yang berbahasa fasih itu memang menyandarkan sifat musyabbahah kepada fa'ilnya. Maka itu sudah cukup menjadi illah menurut beliau. Kita lanjutkan. Wa innama qila dan sesungguhnya dikatakan innahu fa'iluha fil ma'na liwuqu'ihi ba'daha. Bahwa itu menjadi fa'ilnya secara makna karena itu terletak setelah sifah musyabbahah. Wa illa fa fa'iluha al-haqiqiyyu ad-dhamirul mustatiru. Karena jika tidak demikian, maka fa'ilnya secara hakiki itu adalah domir mustatir. Mengapa? Ya tadi, li'anna sifata la tudhafu marfu'iha hatta yuqaddaru tahwilu isnadiha anhu ila domiri mausufiha. Karena sifat itu tidak mungkin diidofahkan kepada marfuknya sampai ditakdirkan ya adanya perpindahan penyandarannya kepada domir mausufnya. Itu ditakdirkan. Karena kalau tidak ditakdirkan tadi konsekuensinya sifat tersebut itu dia disandarkan kepada dirinya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, ahkamu sifatil musyabbahati, hukum-hukum yang berlaku bagi sifah musyabbahah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-468 sampai bait yang ke-470 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan sawghuha min lazimin li hadiri ka tahiril qalbi jamilidh dhahiri dan dibentuknya isim fa'il maaf dibentuknya sifah musyabbahah itu dari fi'il yang lazim kemudian li hadiri dan itu membawa makna hadir makna waktu yang sekarang Contohnya apa? Tohiril kolbi jamilid zohiri. Itu adalah maksudnya orang yang suci hatinya dan juga penampakannya indah. Itu menunjukkan waktu sekarang. Kemudian beliau melanjutkan amalus mifa'ilil mu'atta laha 'alal hattil ladzi qad hutta. Bahwa isim fa'il yang da, eh, atau sifah musyabbahah itu dapat beramal seperti amalan isim fa'il yang berasal dari isim yang muta'addi. Ya, muta'addi kepada satu maf'ul sebagaimana telah dijelaskan tadi. Kemudian beliau mengatakan alal haddil ladzi qad hudda. Ya bahwa itu dapat beramal dengan syarat-syarat yang telah berlalu bagi isim fa'il. Kita sebelumnya sudah membahas bahwa isim fa'il itu dapat beramal tetapi memiliki syarat-syarat. Maka itu juga batasan tersebut berlaku juga untuk sifah musyabbahah jika dia ingin beramal seperti isim fa'il yang um, isim fa'il yang mutaati kepada atau yang berasal dari fiil yang mutaati kepada satu maf'ul. Kemudian beliau melanjutkan wasabaqu ma ta'malu fihi mujtanab wa kaunuhu da sababiyatin wajib. Yang beliau melanjutkan bahwa sabaqu ma ta'malu fihi mujtanabun, ya, bahwa makmulnya, ya mudahnya ma ta'malu fihi itu makmulnya, makmulnya itu tidak boleh didahulukan daripada sifah musyabbahahnya ya mujtanab tidak boleh wa kaunuhu sababiyatin wajib dan juga dia hanya berlaku untuk yang sababi ya sababi itu berarti yang dia memiliki hubungan sebab dan akibat bukan yang ajnabi kemudian asy-syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau melanjutkan atau menjelaskan ketiga bait ini beliau mengatakan As-sifatul musyabbahatu ta'malur raf'a wan nasba. Bahwa sifat musyabbahah itu dapat beramal rafa dan juga beramal nasab. Ammar raf'u fa'ala anna ma'mulaha fa'ilun. Ya, dan sifat musyabbahah dapat beramal rafa' karena ma'mulnya itu adalah fa'il. Wa amman nasbu fa'ala annahu syabihun bil maf'uli bihi. Adapun dia dapat beramal nasab ya karena kata yang terletak setelahnya itu menyerupai maf'ul bihi. Wala ta'malu illa bi syartil wala ta'malu illa bi syartil i'timadil ladzi taqaddama syarhuhu fi amalis bil fa'ili. Dan sifah musyabbahah itu tidak dapat beramal, kecuali dengan syarat i'timat. Ya, syarat bahwa harus disandarkan kepada sesuatu. Kan itu sudah pernah dibahas, yang telah berlalu penjelasannya pada amalan isim fa'il. Wasayati bayanu dzalika bil amfilati insyaallahu. Ya nanti akan datang penjelasannya dengan contoh-contoh insyaallahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, walis sifatil musyabbahati ahkamun. Dan sifat musyabbahah itu memiliki hukum-hukum. Tukholifu fiha ismal fa'ili. Yang hukum-hukum tersebut itu berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku bagi isim fa'il. Ahammuha, hukum yang paling penting tersebut adalah al-awwalu, yang pertama, annaha la tusaghu illa minal fi'lil lazimi. Bahwa sifat musyabbahah itu tidak dapat dibentuk melainkan dari fi'il lazim. Nahwu contohnya, Hadal qari'u husnus sauti. Qari ini, orang yang membaca ini, itu memiliki suara yang atau bagus suaranya. Wa fi'luhu hasuna. Dan fi'il dari husnu, ya siroh maaf sifah musyabbah ini, itu asalnya dari hasuna. Hasuna adalah fi'il lazim. Ya wahuwa fi'lun lazimun. Dia adalah fi'il yang lazim. Ya, jadi dia dari fi'il lazim. Bikhilaf ismil fa'ili. Dan ini berbeda dengan isim fa'il. Fa'innahu yusagu minal lazimi. Karena isim fa'il itu dapat dibentuk dari fi'il lazim. Contohnya apa? Nahwu al-batilu munhazimun. Ya, al-batilu munhazimun. Eh, kebatilan itu akan kalah. Ya, kebatilan itu akan kalah. Maka di sini al-batilu itu adalah isim fa'il dari batola ya betulu. Itu isim maaf fi'il lazim. Wal muta'addi dan isim fa'il juga dapat dibentuk dari fi'il muta'addi. Contohnya apa? Lastu bil mungkiri ma'rufaka. Saya bukanlah orang yang mengingkari kebaikanmu. Maka al-mungkiri itu dari angkaro yungkiru. Itu adalah fi'il muta'addi. Itu hukum yang pertama, bahwa sifat musyabbah itu hanya dibentuk dari fi'il lazim. Afani yang kedua, annaha lizzamanil hadiri ad daimi Bahwa sifah musyabbahah itu secara makna dia itu hanya untuk waktu yang sekarang. Ya. Jadi terus-menerus untuk waktu yang sekarang. Mengapa? Li'annaha tufidu thubuta wa tawama. Karena sifah musyabahah itu membawa makna yang menetap dan terus-menerus. Fala takunu lil madhi wahdahu. Maka tidak mungkin maknanya makna lampau semata. aw, awil mustaqbali wahdahu. Dan juga tidak mungkin itu untuk makna yang akan datang semata. Jadi dia itu hadir dan ad-daim waktu sekarang dan seterusnya. Wasmul fa'ili yakunu li ahadil azminati thalafati. Sedangkan isim fa'il itu memungkinkan membawa makna salah satu dari tiga zaman. Ya misalnya waktu lampau saja, atau waktu sekarang saja, atau waktu yang akan datang saja. Athalithu kemudian yang ketiga, adamu luzumi jarjiha 'alal mudhari'i. Bahwa sifah musyabbahah itu tidak wajib mengikuti pola yang dimiliki oleh fi'il mudhari'. Ya, ini kan kita pernah membahas pada isim fa'il. Isim fa'il itu dia mengikuti polanya fi'il mudhari'nya. Misalnya dari harokat dan sukunnya. Nah, kalau sifah musyabbahah tidak. Tidak wajib mengikuti polanya. Balhiya nau'ani, ya, bahkan polanya sifah musyabbah itu ada dua. Ingkanat minal fi'li thulafiyyi, jika, jika dia berasal dari fi'il thulafi. al awalu macam yang pertama, mawazanal mudhari'a fil harokati wassakanati yaitu sifat musyabbahah yang sebanding atau sama dari mudoriknya dari sisi harokat dan sukun. Ya contohnya apa? hiril kolbi wadomiril miril batoni. Ya hiril kolbi bersih hatinya, kemudian domiril batoni yang kecil perutnya, tersembunyi perutnya atau kecil perutnya atau hidupnya sederhana. Ya maka tohirun dan domirun itu dia uh, sifah musyabbahah tapi fahuma nil mudhari'a. Keduanya itu mengikuti mudhari'nya. Ya ini pernah dibahas ya. Apa maksudnya? Yaitu contohnya kalau ya toharu. Ya toharu. Ya toharu itu yaknya harokat. Maka tohirun itu toknya juga harokat. Di sini toknya sukun ya haru. kemudian alif pada tohirun sukun juga. Ya. Kemudian ya haru haknya harokat, tohirun haknya juga harokat, kemudian run itu harokat, run pada tohirun harokat, ru pada ya haru harokat juga. Itu maksud dari muazana. Muazana. Kemudian yadmuru juga sama, domirun dotnya harokat, ya pada yadmuru itu harokat. Alif pada domirun sukun, dot pada yadmuru itu sukun. Kemudian mim pada domirun harokat, mim pada yadmuru juga harokat, uh, run pada domirun harokat, ru pada yadmuru juga harokat. Wahada qalilun, tetapi ini sedikit. Karena kita lihat di sini sifah musyabbahahnya itu polanya mengikuti pola isim fa'il dan itu sedikit. Afani bentuk yang kedua malam yuwazinil mudhari'a fil harakati was yaitu sifat musyabbahah yang tidak sebanding atau sama dengan mudhari'nya dari sisi harokat dan sukun. Contohnya apa? hasanun wa dhorifun. Ya, hasanun dan dhorifun. Kita lihat di sini, hasanun, ya, kebaikan, kemudian juga ada zorifun zorifun itu adalah um, ya kecerdasan ya, atau keluasan, kira-kira seperti itu. Nah, maka fahuma ghairu muwazinaini lil mudhari'i. Maka hasanun dan dhorifun keduanya tidak setara dengan mudhari'nya yaitu yahsunu wa yadhrufu atau yadhrufu. Yahsunu wa yadhrufu. Itu tidak setara dari harokat dan sukunnya, tidak seperti yang uh, dibahas pada kelompok yang sebelumnya. Kemudian wahada huwal kathiru fiha. Dan bentuk yang seperti inilah yang banyak ditemui pada sifah musyabbahah. Kemudian kita lanjutkan fa in kanat min min ghairi jika sifat musyabbahah itu tidak berasal dari tsulatsi wajabat muwazanatuha lil mudhari'i maka wajib kesesuaiannya tadi dengan mudhari' ya wajib kesesuaiannya dengan mudhari' karena dia pasti nanti akan mengikuti wazan dari ya isim fa'il dari Eh, fiil yang selain thulafi. Nahwu contohnya muntaliqul lisani. Ya, orang yang lancar atau fasih lisannya. Maka muntaliqun di sini itu sifah musyabbahah tapi dia mengikuti wazannya isim fa'il dari intolako yang toliku, kemudian muntaliqun. Mengapa? Li'annaha min ghairi Ya, maka karena dia berasal dari bukan sulafi. Nah, maka apa? Ismu fa'ilin awismu maf'ulin uridu bihima wat-tawamu. Maka nanti mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul yang dengan kedua wazan tersebut itu yang dimaksudkan adalah makna thubut yang menetap dan ad-dawam terus-menerus. Ya karena itu ya dia pasti mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul dari yang selain thulafi. Wa illa dan jika tidak demikian fahiya asolatun la illa minath thulafiyi. Ya bahwa sifah musyabbahah itu asalnya itu tidak dibentuk melainkan dari fi'il thulafi. Ya, kama taqaddama fit ta'rifi sebagaimana telah berlalu pada definisi. Ya, kalau asalnya yang namanya sifah musyabbahah itu hanya dari fi'il thulafi yang lazim. Kemudian beliau melanjutkan wa yuradu bil muwazanati dan yang dimaksud dengan muwazanah itu adalah tasawi ya tasawi itu masdar ya. Jadi isim Wa yuradu bil muwazanati tasawi adadil hurufi al-mutaharrikati was-sakinati fi kullin minal fi'li was-sifati. Yang dimaksud muwazanah, kesamaan kesetaraan itu adalah tasawi adadil hurufi al-mutaharrikati was-sakinati, yaitu kesamaan jumlah huruf yang berharokat dan bersukun fi kullin minal fi'li was sifati. Pada setiap kata ya dari fi'il dan juga sifat. Wa an yakuna tartibul mutaharriki wasakini fihima mutamatsilan. Dan juga urutan dari huruf yang berharokat dan sukun tadi pada keduanya itu mutamatsil sama Kemudian wala yalzamu ittifaqu naw'il harokati dan tidak wajib jenis harokatnya itu sama. Ya. Falau kana tsani maftuhan fi ahadihima madmuman fil akhari hasolatil muwazanatu. Misalnya sebagai contoh, pada huruf kedua itu salah satunya fathah. Kemudian yang lain itu dhammah. Ya, maka tetap Eh, terjadi yang namanya muwazana. Contohnya tadi, ya, contohnya tadi. Di sini eh, pada contoh yang ini, tohirun dan domirun. Ya, tohirun dan domirun. Maka di sini kalau kita ambil contoh yang satu saja, yang tohirun. Ya, tohirun. Tohirun itu toknya fathah. Kemudian pada uh, atau do, uh, domirun saja. Domirun itu dotnya fathah. Kemudian yadmuru, yaknya fathah, sama. Ya. Kemudian domirun, alifnya sukun. Yadmuru, dotnya sukun, sama juga. Tetapi pada mimnya, domirun, mimnya kasroh. Tapi pada yad muru mimnya dommah, Ya, berbeda jenis harokatnya. Tetapi tetap karena sama-sama berharokat, di situ tetap terjadi muwazanah. Tetap terjadi kesesuaian. Wahada bikhilaf ismil fa'ili. Maka ini berbeda dengan isim fa'il. Fa'innahu buddha an yujari mudori'ahu. Karena ini dia itu ya wajib mengikuti mudhari'nya. Ya wajib mengikuti mudhari'nya. Mithlu contohnya uh, uh, Ya contohnya katibun wa yaktubu. Ya katibun dan yaktubu orang yang menulis dan or, uh, dia sedang menulis itu tadi harus muwazanah dari harokat dan sukunnya. Sedangkan sifat musyabah tadi tidak. Ada yang jenis yang muazana, ada yang tidak. Kemudian murtafi'un dan juga yartafi'u. Ya, murtafi'un dan yartafi'u. Yaitu naik atau tinggi. Itu juga sama dari sisi sukun dan harokatnya sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, annahu la yataqaddamu ma'muluha al-mansubu 'alaiha. Bahwa tidak boleh untuk sifat musyabbahah itu ma'mulnya yang mansub tidak boleh mendahului sifat musyabbahah. Nahwu contohnya akhuka hasanun ra'yahu. Ya contohnya akhuka hasanun ra'yahu uh, saudara laki-lakimu itu baik pendapatnya. Bin nasbi, dengan menasobkan ro'yahu. La takulu, maka engkau tidak boleh mengatakan, akhuka yahu hasanun. Ya. Maf'ul bihnya didahulukan tidak boleh. Ya. Mengapa bihila eh, atau tidak boleh? bihila bihila fismil fa'ili. Ini berbeda dengan isim fa'il fayajuzu takadimu mansubihi alaihi. Kalau isim fa'il boleh maf'ul bihnya didahulukan dari isim fa'ilnya. Nahwu contohnya Khalidun katibunit darsa. Khalid adalah seseorang yang menulis pelajaran. Fatakulu maka boleh engkau mengatakan Khalidunit darsa katibun. Ya sama Khalid sedang menulis atau seseorang yang menulis pelajaran dengan adarsa didahulukan dari katibun. Itu boleh. Al-khamisu kemudian yang kelima anna ma'mulahuma la yakunu ajnabiyan. Anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan. Bahwa makmul dari sifatnya itu tidak boleh ajnabi. Tidak boleh, tidak ada hubungannya dengan amilnya. Bal buddha an yakuna sababiyya. Bahkan makmulnya itu harus sababi, harus ada hubungan sebab dan akibat. Atau apa wal muradu bihi yang dimaksud adalah mudzahiru al-muttasilu bidomirin ya'udu ala sahibiha. Bahwa itu adalah makmulnya adalah isim zohir yang bersambung dengan domir yang kembalinya kepada pelakunya. Ya, ada hubungan sebab akibat karena itu dia secara langsung isim zohirnya itu mengandung domir yang kembalinya kepada pelakunya. Kita lihat catatan kaki. Qad yakunu dhamiru malfudhon bihi. Terkadang domirnya itu disebutkan dalam jumlah. Kama fil mithali, sebagaimana dalam contoh tadi ya uh, kemudian waqad yakunu muqaddaron dan terkadang domirnya itu ditakdirkan nahwu contohnya hadar rojulu sahlul kholiqati hadar rojulu sahlul kholiqati laki-laki tersebut itu lembut tabiatnya ai maksudnya ada minhunya Ya, ada minhu. Hadzal rajulu sahlul khaliqati minhu. Ya, itu berarti minhunya ditakdirkan. Wa qalal kufiyuna dan berkata para ulama nahwu dari Kufah la hadfa fil kalami. Di situ tidak ada penghapusan sebetulnya dalam jumlah tersebut. Wa alid dakhilatu ala sababiyyi turni anit domiri. Karena al yang ada pada sababi, yaitu al kholikoti itu sudah mencukupkan dari domir. Tidak perlu ada domir di situ, karena sudah ada al. Ya sahlul kholikoti ada al di situ. Al sudah menggantikan domir. Wahuwa ro'yun jayidun, Dan ini juga adalah pendapat yang baik. Mengapa li khuluwihi minat takdiri? Karena tidak ada takdir dalam i'rab tersebut. Kemudian kita kembali ke atas. Nahwu contohnya. Al-asi mudlimun wajhuhu. Orang yang bermaksiat itu gelap wajahnya. Maka di situ ada wajhuhu. Ya, ada domir ha, ya, wajhuhu. Ada domir ha yang kembalinya kepada al-asi. Itu maksud dari tadi malfudun. Di lafatkan. Bikhilaf ismil fa'ili. Maka ini berbeda dengan isim fa'il. Fa'innahu yakunu ma'muluhu ajnabiyan. Kalau pada isim fa'il, itu memungkinkan makmulnya berupa ajnabi. Kama fil mithalil mutaqaddimi. Sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Wa yakunu sababiyan. Dan juga memungkinkan sababi. Nahwu contohnya marortu idin qaidin ba'irahu. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang sedang e, menuntun untanya. Wa makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wasauhuha min lazimin li hadiri ila akhirih. Ai maksudnya Inna sifatal musyabbahata bismil fa'ili la tusaru illa minal fi'lil lazimi. Bahwa sifah musyabbahah dengan isim fa'il itu tidak dibentuk melainkan dari fi'il lazim. Wala takunu illa lil hali. Dan juga tidak dibentuk melainkan hanya untuk makna hal sekarang, waktu sekarang. Wa fuhima min tamthilihi dan dapat dipahami dari contoh beliau bi tahiri dan juga wajamili yaitu tahiril qalbi wa jamilil zahiri annaha qad takunu jariyatan 'alal mudhari'i bahwa bentuk dari sifah musyabbahah itu terkadang mengikuti mudhari'nya ada muwazanah di situ ya fil harakati wasakanati e, eh, muwazanah dari sisi harokat dan sukunnya. Kemudian wa ghoiro jariyatin dan kodok takunu ghoiro jariyatin dan terkadang tidak mengikuti pola dari mudoriknya. Yang tohirun yang mengikuti, yang jamilun yang tidak mengikuti. Kemudian beliau melanjutkan melanjutkan thumma bayana. kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan anna sifatal musyabbahata ta'malu amalas asmil fa'ili al muta'addi maf'ulin wahidin. Bahwa sifat musyabbahah itu dapat beramal seperti isim fa'il, amalannya isim fa'il yang dia berasal dari fi'il yang muta'addi untuk satu maf'ul fatarfa'u fatwatan sibu. Maka dia dapat merofakkan dan juga dapat menasobkan. Wafuhima min qawlihi. Dan ini dapat dipahami dari ucapan beliau. Alal uh, beliau mengatakan alal haddil ladhi qad hutta ya alal haddil ladzi qad hutta Maksudnya apa? Annaha ta'malu bisyurutil mutaqaddimati fismil fa'ili. Bahwa sifah musyabbahah dapat beramal selama ada syarat-syarat yang telah berlalu penjelasannya pada isim fa'il. Wala yadkhulu fi dzalika syartul hali wal istiqbali. Akan tetapi tidak masuk di situ syarat hal dan istiqbal yang ada pada isim fa'il. Ya, karena kalau isim fa'il itu dapat beramal kalau maknanya hal waktu sekarang atau istiqbal waktu yang akan datang. Tetapi di sini tidak masuk karena apa? Li'annahu nassa ala annaha la takunu illa lil hali. Ibnu Malik rahimahullahu taala menegaskan bahwa sifat musyabbahah tidak dapat beramal melainkan hanya kepada waktu yang hal, waktu sekarang. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Thumma dhakara anna ma'mulaha la yataqaddamu 'alaiha. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ma'mul dari sifah musyabbahah tidak boleh didahulukan dari sifah musyabbahah. Wa annahu la yakunu illa sababiyan dan ma'mul bagi sifah musyabbahah itu hanya boleh makmul yang sababi, tidak boleh berupa makmul yang ajnabi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.